Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu wa yardha Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarinkala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma Kita lanjutkan Pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitabi wa Sunnah Dan pada pertemuan terakhir Kita masih pada bab yang kelima tentang I'tikaf Masuk pada masalah yang ketiga Al-mas'alatu thalithah Masalah yang ketiga Zamanul i'tikaf ومستحباته وما يباه للمعتكف lamanya i'tikaf dan waktu i'tikaf Al-mukthu fil masjid miqdaran min az-zamani huwa ruknul i'tikaf. <clears throat> Adapun lamanya i'tikaf dijelaskan di sini bahwa al-mukthu fil masjid berdiam diri di masjid miqdaran min az-zaman berdiam diri di masjid dalam sekian waktu huwa ruknul i'tikaf ini termasuk rukun i'tikaf <clears throat> falau lam yaqa' al-mukthu fil masjid lam yan'aqidil i'tikaf Dan kalau tidak terjadi Al-Muqsu Berdiam diri di masjid Maka tidak sah iktikaf Wa fi aqalli muddatil i'tikaf khilafun baina ahli ilm Dan minimal lamanya i'tikaf ada khilaf perselisihan di antara para ulama. Sebagian mengatakan harus sehari semalam atau sehari saja atau semalam saja Sebagian mengatakan tidak ada batasan minimal. Wasahih dan pendapat yang sahih Allah, anna waktu al i'tikaf laisa li aqallihi haddun. Bahwasannya lamanya i'tikaf itu tidak ada batasan minimalnya. Fayasihul i'tikafu miqdaran minaz zaman. Maka sah i'tikaf ya, dengan sekian waktu. Wa in qalla walaupun itu adalah sebentar. Sah i'tikaf dengan sekian waktu walaupun itu adalah sebentar baik itu setengah hari ya, atau kurang dari itu atau lebih dari itu illa anal afdala alla yaqilla al-i'tikaf an yaumin aw lailatin hanya saja yang lebih utama Hendaknya i'tikaf itu tidak kurang dari sehari atau dari semalam. Ini yang paling utama. <clears throat> yang lebih utama. Li'annahu lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi. Ya demikian karena tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinukilkan al-i'tikaf fi maduna dzalik. I'tikaf kurang dari sehari atau kurang dari semalam. <clears throat> Baik. Kesimpulan pembahasan lama i'tikaf ya, adalah bahwasannya tidak ada batasan minimal. Karena mana itikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini bisa terjadi mikdaran minaz zaman dengan sekian waktu. Tidak ada batasan minimal. Sehingga bisa orang yang setengah hari berada di masjid dengan niat iktikaf maka telah sah iktikafnya. Atau dia berniat sekian jam ya. atau mungkin berniat dari zuhur sampai asar ya. atau dari asar sampai maghrib ya. ini mikdar minaz zaman ini <coughs> sekian waktu jika dia niatkan ketika masuk masjid untuk iktikaf, ya, maka hal iktikaf, sah iktikaf tersebut. Ya. Karena tidak ada riwayat yang menunjukkan batas minimal iktikaf. Dan salah satu rukun etikaf adalah al-muqsu fil masjid. Miqdaran minaz Berdiam diri di masjid dalam sekian waktu. Ya. Kemudian apakah disunnahkan setiap kita masuk ke dalam masjid kita niatkan etikaf? Ya walaupun berada di masjid lima menit ya, ataupun semenit ya. karena disebutkan tadi tidak ada batas minimal Taib, apakah <clears throat> disunahkan untuk setiap kali masuk ke dalam masjid untuk berniat iktikaf ya. nah al jawab jawabannya tidak dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pula dari salah satu sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya setiap masuk masjid beliau berniat iktikaf tidak ada tidak ada riwayat baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau salah satu sahabat beliau bahwasanya setiap kali masuk masjid berniat etika. walaupun di masjid mungkin niatnya 5 menit atau yang kurang dari itu sehingga Naam Walaupun kita katakan tadi bahwasannya tidak ada batasan minimal lamanya i'tikaf ya. Namun tidak berarti setiap kali masuk ke dalam masjid ya, kemudian naam berniat etikaf ya. karena tidak ada riwayat atau tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini Al-khulasa kesimpulannya <clears throat> sah etikaf seorang hamba dalam jangka sekian waktu tanpa ada batasan tertentu. Ya. Sah jika setengah hari, atau seperempat hari dari duhur sampai asar atau asar sampai maghrib jika dia niatkan etikaf maka sah hal etikaf maka sah etikafnya dan yang paling utama dari ibadah etikaf adalah hendaknya tidak kurang dari sehari atau tidak kurang dari semalam hari itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini namanya hari. Adapun malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ini malam. Ini yang lebih utama, lebih afdol tentang iktikaf hendaknya tidak kurang dari sehari atau dari semalam. Karena tidak ada dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah satu sahabat beliau ya. Naam riwayat yang menunjukkan etikaf kurang dari itu, kurang dari sehari atau kurang dari semalam. Etikaf yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum minimal sehari atau semalam tidak kurang dari itu, tidak kurang dari sehari atau tidak kurang dari semalam. <clears throat> Ini yang lebih utama. Kemudian bagaimana batas maksimal? Batas maksimal namanya itikaf <clears throat> Al-jawab sebagaimana tidak ada batas minimal ya, tentang lamanya etikaf maka juga tidak ada batas maksimal untuk lamanya etikaf Bisa sehari, bisa sepuluh hari, bisa sebulan, bisa dua bulan dan seterusnya. Tidak ada batas maksimal. <coughs> Sebagaimana tidak ada batas minimal. <coughs> Kemudian kapan waktu iktikaf yang paling utama? Disebutkan di sini wa afdalu awqatil i'tikaf al-ashrul awakhir min Ramadan. Waktu i'tikaf yang paling utama adalah 10 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini waktu i'tikaf yang paling utama. Boleh etikaf di seluruh hari Atau seluruh bulan ya. Nah, dan yang paling utama Dari waktu-waktu etikaf adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan <clears throat> Apa dalilnya li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha as Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang sudah berlalu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful Al awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau Beretikaf di Sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Jadi beliau setiap Ramadan selalu Etikaf di Sepuluh hari terakhir dari Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian fa'ini takafa fi ghairi hadzal waqt. <coughs> Dan apabila seseorang beretikaf di selain waktu ini baik di luar Ramadan di bulan-bulan yang lain jaza maka boleh walaupun beretikaf di luar waktu ini jaza jaza dzalik yang demikian boleh Lakinnahu khilaful awla wal afdal, Akan tetapi Nah menyelisihi yang lebih utama dan lebih afdal, Menyelisihi yang lebih utama Dan lebih afdal, Terkhusus di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ya, terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Ya. Sehingga waktu yang paling utama untuk etikaf adalah sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan. <clears throat> Dan Rasulullah SAW alaihi ya, Beliau biasanya bukan hanya etikaf di 10 hari terakhir juga beliau beretikaf di Naam 10 hari yang kedua ya. Sebagaimana dalam suatu riwayat Beliau etikaf di 10 hari yang kedua Kemudian setelah itu beliau mengatakan Barang siapa yang mau mau melanjutkan etikaf Di 10 hari terakhir maka hendaklah Naam Berdiam di masjid untuk melanjutkan etikaf 10 hari terakhir. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga beretikaf di selain 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yaitu beliau beretikaf di 10 hari kedua ya, dari bulan Ramadan. <clears throat> Kemudian jika seseorang <clears throat> hendak beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kapan dia masuk? Kapan dia masuk? Wa man nawa i'tikaf al-ashr al-awakhir min Ramadan, shalla al-fajr min subihatil yaumil hadi wal 20 fil masjid alladhi yanwil i'tikaf fihi. Dikatakan di sini barang siapa yang berniat i'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan maka hendaklah dia sholat subuh pada tanggal 21 Ramadan di masjid yang dia niatkan untuk iktikaf di dalamnya. Baik. <clears throat> Summa yadkhulu fi Kemudian dia masuk ke tempat i'tikafnya. Tempat i'tikafnya baik itu khaimah, ya, tenda atau yang semisalnya. <coughs> Wa yantahi bi ghurubi syamsi akhir yaumi min Ramadan. Dan i'tikaf itu berakhir Etikaf berakhir dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan. Ketika telah tenggelam matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan, maka berakhirlah etikaf 10 hari terakhir. Jadi malam takbiran ya sudah pulang. Nah, tidak lagi bermalam di masjid. Karena sudah selesai Ramadan <clears throat> Baik. Dikatakan dalam Buku ini bahwasannya Mulai etikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah Kapan? Subuh tanggal 21 Ramadan Dia hendaknya sholat subuh pada tanggal 21 Ramadan di masjid yang dia niatkan etikaf. Nah, masalah kapan awal mulai etikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan ada khilaf, ada perselisihan. Nah, pendapat pertama seperti yang ada pada kitab ini bahwasannya awal masuk iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah subuh atau sholat subuh pada tanggal 21 Ramadan nah, jadi sholat subuh sudah di masjid yang dia niatkan etikaf padanya <clears throat> kemudian Sebagian para ulama yang lain berpendapat mulainya etikaf adalah dengan tenggelamnya matahari ya, di malam ke-21. Jadi ya, tanggal 20, malam 21 dengan tenggelamnya matahari maka dia sudah harus berada di masjid. Jadi maghrib ya, atau azan maghrib dia sudah berada di masjid. Tenggelamnya matahari di malam ke-21 dia sudah berada di dalam masjid. Nah, karena dengan tenggelamnya matahari itu sudah masuk pada hari berikutnya. Nah, jadi pergantian hari dalam Naam kalender Islam itu adalah dengan tenggelamnya matahari. Ini pergantian hari. Ya. Kalau Masehi pergantian harinya tanggal 12 apa? jam 12 malam. Ya. Tapi kalender ya, nah pergantian hari adalah dengan tenggelamnya matahari. Jika sudah tenggelam matahari itu masuk ke hari berikutnya. Kayak sekarang malam apa ini? Malam Rabu. Ini sudah masuk hari Rabu. <clears throat> Sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwasannya masuknya iktikaf di 10 hari terakhir adalah pada malam ke-21 Ramadan ketika tenggelamnya matahari pada malam 21 Ramadan dia sudah berada di dalam masjid. Ya. Nah, <coughs> kalau pendapat pertama tadi apa? Subuhnya. Ya. Kalau ini eh, lebih cepat lagi, eh, malamnya. Nah, dengan tenggelamnya matahari di malam tersebut, malam tanggal 21. Adapun pendapat pertama tadi, ya, pendapat pertama tadi, ya, yaitu bahwasannya mulai etikaf adalah dengan sholat subuh di masjid yang dia niat etikaf di masjid tersebut. Ya. Dalilnya mereka, <clears throat> nah menyebutkan bahwasanya dalilnya adalah hadis Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an ya'takif al-ashr al-awakhir shalal fajr thumma dakhala mu'takifah atau mu'takafah. Dalilnya riwayat Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin etikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan maka beliau sholat subuh. Sholat subuh kemudian masuk setelah sholat subuh beliau masuk ke tempat etikafnya, masuk ke kemahnya atau tendanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan riwayat ini, maka sebagian para ulama berpendapat mulai etikaf 10 hari terakhir dari Ramadan adalah sholat subuh tanggal 21 Ramadan. <clears throat> Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala apabila beliau ingin etikaf, maka beliau sholat subuh Kemudian beliau masuk ke tendanya. Ada <clears throat> Adapun pendapat yang kedua tadi, <clears throat> para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, ya. <clears throat> termasuk yang berpendapat dengan pendapat kedua adalah empat imam Imam Abu Hanifah Imam Malik kemudian Imam ash syafii dan Imam Ahmad nah, berpendapat dengan pendapat yang kedua apa pendapat kedua tadi mulai etikaf adalah dengan tenggelamnya matahari di malam ke-21 dengan tenggelamnya matahari di malam ke-21 hendaknya dia sudah berada di masjid Nah, jika dia ingin itikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan. Ya demikian alasan mereka Karena 10 hari terakhir Itu dimulai dengan tenggelamnya matahari Tenggelamnya matahari dan jika telah tenggelam matahari maka itu sudah masuk pada hari yang berikutnya. Dan juga mereka yang berpendapat dengan pendapat kedua ini <clears throat> berdalilkan dengan riwayat yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau <clears throat> beriktikaf di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan di mana beliau ingin mencari malam Lailatul Qadar kemudian setelah selesai 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan Naam muncul niat beliau ingin iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, maka <clears throat> ketika itu ya, setelah selesai 10 hari yang kedua, kemudian beliau juga ingin melanjutkan ke 10 hari terakhir <clears throat> dari Ramadan, <clears throat> maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, man i'takafa ma'i falyabit fi mu'takifi Barang siapa yang mau beriktikaf bersamaku di sepuluh hari terakhir maka hendaklah dia bermalam di tempat iktikafnya Artinya tidak keluar. Kalau mau melanjutkan nggak keluar, tapi bermalam di tempat iktikafnya. Nah, paham ya? Ini riwayat dari eh, datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Eh. Bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam etikaf di 10 hari yang kedua. Kemudian beliau e, Naam juga ingin melanjutkan ke 10 hari terakhir. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya yang ikut etikaf bersama beliau di 10 hari kedua, dari Ramadan beliau mengatakan barang siapa yang mau beritikaf juga di 10 hari terakhir bersamaku ya, maka falyabit fi mu'takafih maka hendaklah dia bermalam di tempat iktikafnya bermalam di tempat iktikafnya berdasarkan riwayat ini maka sebagian para ulama berpendapat ketika seseorang mau etikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan maka hendaklah dia telah berada di masjid ketika tenggelamnya matahari pada malam ke-21 Ramadan. Berdasarkan riwayat ini. Beliau mengatakan barang siapa yang mau etikaf bersamaku melanjutkan 10 hari terakhir dari Ramadan hendaklah dia bermalam di tempat etikafnya. Beliau tidak mengatakan hendaklah dia sholat subuh ya, di tempat etikafnya. Nah, tetapi beliau mengatakan bermalamlah di tempat iktikafnya. <coughs> Dan pendapat ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Mukbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Syekh Mukbil menguatkan pendapat ini bahwasanya mulai itikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah dengan tenggelamnya matahari pada malam ke-21 Ramadan. Ya. Nah. <clears throat> Terus bagaimana hadis tadi hadis Aisyah? Bahwasanya Rasulullah SAW jika beliau ingin itikaf 10 hari terakhir dari Ramadan maka beliau sholat subuh kemudian masuk ke dalam tendanya. Nah, dijelaskan oleh para ulama <clears throat> yaitu para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua mereka menjelaskan bahwasanya <clears throat> hadis di, di atas ya, nah tidak sarih ya, tidak jelas untuk menunjukkan bahwasanya beliau nah memulai etikafnya di waktu subuh. Nah. lafadznya Lafatnya tidak serih nah bahwasanya beliau memulai etikaf di waktu subuh. hanya saja di sini sebutkan beliau ketika ingin etikaf maka beliau sholat subuh di masjid tersebut. Nah, kemudian setelah itu beliau masuk ke tempat tendanya. <coughs> nah, <coughs> dijelaskan oleh para ulama <coughs> bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam ya, masuk masjidnya ya, adalah ketika tenggelamnya matahari di malam tersebut. Ya. Artinya beliau bermalam di masjid di malam yang pertama. Ya, itu malam yang ke-21. Beliau bermalam, kemudian adapun tentang masuk ke dalam mu'takaf, masuk ke dalam khaimah atau tenda atau yang semisalnya, maka beliau lakukan ba'da salatil fajr, setelah sholat sholat fajr. Nah, jadi masuk masjidnya dari malam, ya, dengan tenggelamnya matahari, ya. Kemudian adapun masuk tendanya adalah setelah sholat fajar atau setelah sholat subuh. Nah, sehingga tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Tidak bertentangan dengan hadis yang kedua bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, mengajak para sahabatnya <clears throat> yang mau beretikaf di 10 hari terakhir, beliau mengatakan falyabit fi mu'takifi. Hendaklah dia bermalam di tempat etikafnya. Nah. Baik. Al-muhim khilaf bainal ulama fi hadhil masalah ya. Naam dan dari dua riwayat tadi ya. <coughs> Maka pendapat yang kedua insyaallah naam pendapat yang lebih kuat. Ya. Pendapat yang kedua, pendapat yang lebih kuat karena beliau mengatakan barang siapa yang mau beretikaf bersamaku hendaklah dia bermalam di tempat etikafnya. Sehingga mulai itikafnya adalah dari malam Itu malam ke-21 Nah <clears throat> Yaitu masuknya adalah dengan tenggelamnya matahari Di malam ke-21 Kemudian ada pun masuk tenda, eh, masuk eh, masuk ke dalam masjidnya pada malam ke-21 dengan tenggelamnya matahari. Malam ke-21 pun masuk tenda adalah setelah selesai sholat subuh. Dan ini madhab <clears throat> Al-Arba'ah ya, Madhab Abu Hanifah Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i alaihim rahmatullah Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala Wallahu ta'ala a'lam bisawab Nah Tapi selesai pembahasan tentang nah, batas minimal atau maksimal etika. 3 nah. <clears throat> Naktafi bihadal miqdar. Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilahi la anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. <clears throat>